Menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan dikira bahwa masalah ini masalah yang sepele, masalah yang tidak penting. Karena termasuk sebab istiqomahnya seorang di atas al-haq ialah ihtimamuhum perhatian seorang dengan seksama dalam hal akidah sebagaimana salafun salih yaitu para ulama sebelum kita tentunya dari kalangan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'imatuddin memiliki perhatian yang sangat dalam bab ini. Dan alhamdulillah para ulama ahlu mereka menuangkan pembahasan pembahasan terkait dengan aqaid atau usul hal-hal yang pokok hal-hal yang prinsip hal-hal yang penting hal-hal yang mendasar dalam kitab-kitab mereka dengan pembahasan yang sangat mudah dipelajari tidak sebagaimana falasifah, mu'tazilah, asyairah yang membuat kebingungan, membuat berbagai macam syubhat yang dibuat bagaimana manusia jatuh dalam perkara yang mereka itu mengandalkan seperti kemampuan akal berpura-pura mensucikan Allah. Barakallahu fikum. Sehingga eh, bab ini karena ihtimamnya para ulama ahlu sunnah tidak sedikit mengandung resiko yaitu dikucilkan kadang seorang sendirian dalam berjalan asing di tengah-tengah kaumnya. Nah, makanya para ulama eh, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian mereka la tastauhish bi qillatis salikin kamu jangan merasa sendirian Jangan kamu merasa seolah-olah asing hidup hanya di tengah hutan yang tidak mengenal siapa saja. Bermakna juga tidak punya teman. Karena sedikitnya orang-orang yang mempelajari kebenaran. Kadang kalau kita melihat orang-orang yang punya ihtimam, mereka-mereka yang punya perhatian terhadap al-haq, itu sedikit jumlahnya. Maka dikatakan la tastauhish. Jangan merasa sendirian kamu, jangan merasa asing. Jangan merasa kesepian. Jangan merasa seolah-olah tidak punya teman. Tatkala melihat orang yang berjalan di atas kebenaran itu jumlahnya sedikit. Wala taghtar bi kathratil halikin Sebaliknya, jika kita memandang, melihat, membuktikan di lapangan terkhusus dalam hal ini ialah area dakwah maka kamu jangan tertipu jangan terpesona dengan pandangan bahwa banyaknya jumlah orang-orang yang menyimpang, banyaknya orang jumlah yang jatuh dalam kekeliruan. Tatkala kita berada di satu tempat kemudian kita berpegang kuat dengan prinsip-prinsip alusunnah sementara yang kita hadapi sekian banyak orang dengan berbagai macam ragamnya kok saya hanya sendirian apa betul agama saya ini? Jangan-jangan saya salah. Apalagi semua orang banyak yang mencela, banyak orang yang tidak setuju. Nah, mulai semacam ini kadang melunturkan dan mengikis keyakinan seorang. Tidak jauh hal ini diucapkan oleh tokoh-tokoh yang pernah berkiprah di dunia dakwah yang tentunya orang masih hidup atau orangnya masih hidup seperti Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi dulu sebelum kita mengenal para masyayikh yang bisa hadir ke Indonesia orang ini cukup dieluk-elukkan diagungkan dikedepankan apa yang dia nyatakan Semakna pernyataannya ialah Alhamdulillah yang Allah berikan petunjuk kepadaku yang dulu di masa silam berjalan di atas kekerasan, kekakuan, suka memfoni, suka menyalahkan, sekarang sudah terbuka pandangan dan semakin luas wawasannya sehingga ternyata pihak-pihak yang selama ini kami kecam, ternyata mereka adalah sahabat-sahabat kita semua. Jadi menyesal dulu kenapa? Sangat apa? Sangat keras. Nah, tidak sedikit. Ikhwan barakallahu fikum. Tatkala seorang berpegang dengan faham dan keyakinan yang diajarkan oleh para ulama, kemudian berbagai macam syubhat mengitari. Karena syubhat itu menyambar sehingga kadang kita seolah-olah introspeksi diri. Kok dulu seperti ini ya, makanya sekarang harus merubah haluan, banting setir. Harus lembut, harus dalam posisi menerima semua pihak. Tidak boleh saling mengecam, ulama itu bukan hanya satu. Ulama itu bukan hanya Syekh Robi ulama itu bukan hanya Syekh Ubaid. Kan demikian. Kibar ulama itu masih banyak. Bahkan ada yang lebih tua lagi. Naam, Fa'ayul ikhwah, maka seorang jangan merasa sendirian. Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala dalam sebuah muhabarahnya, ketika digambarkan kepada beliau adanya orang-orang yang menyangka manakala berdakwah tentunya kita kenal dan mengenal bahwa di sahatu dakwah di medan dakwah itu kan banyak pemainnya. Sana menyebarkan ini, sana memunculkan ini, sana mempropagandakan ini terus. Yang tentunya membuat bingung bagi ikhwah kadang masing-masing mengatakan kita juga bersama kibar apa? Ulama. Bahkan tidak sedikit kitab-kitabnya kadang persis. Naam kita membaca kitab itu di tempat lain juga dibacakan. Dengan pensyarah juga kadang persis. Tetapi masing-masing membawa muatan. Nah. Apakah kemudian seorang yang berdiri dan berpegang di atas al-haq sementara sekian banyak orang-orang yang mereka itu melariskan demikian pula gencarnya untuk mempropagandakan dakwahnya, akankah orang tersebut dianggap sendirian? Faqala hafizahullah ta'ala wa ra'ah mengingatkan kif anta tastauhish bagaimana kamu menganggap dirimu sendirian waqad qala jalla wa ala wa may yuti'illah war rasul Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaik, mereka itu ma'alladina an amallahu alaihim. Seorang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan minan nabiyyin dari kalangan para nabi, kemudian wasiddiqin dari kalangan siddiqin wasyuhada dari kalangan para syuhada wassalihin dan dari kalangan orang-orang soleh wa hasuna ulaika rafiqa mereka itu sebaik-baik mereka itu para nabi siddiqin syuhada salihin ialah sebaik-baik orang yang apa rafiqan yang menemani. Terus kalau kita itu yang menemani adalah para nabi, yang menemani ialah syuhada, yang menemani ialah solihin, siddiqin. Adakah seorang masih cari teman selain itu? Barakallahu fikum. Fa ayyul ikhwah, tolak ukur dalam dakwah itu bukan hanya dilihat waktu di dunianya, kamu berteman dengan siapa? Apakah temanmu orang-orang yang punya? Apakah temanmu orang-orang yang memperhatikan kamu? Apakah temanmu orang-orang yang kemudian mengurusi kamu? <clears throat> Naam. As-siddiq barakallahu fikum. Seorang yang menjadi teman bukanlah kemudian memandang dari sisi martabat, kedudukan, harta, tetapi mereka yang betul-betul <clears throat> apabila melihat saudaranya dalam ketaatan, dia pun bersamanya dan jika melihat saudaranya dalam hal pelanggaran diingatkan, dinasehati. Jika tidak merubah maka siap untuk ditinggalkannya. Seringkali pertemanan yang kita jumpai ialah hanya sekedar hura-hura. Makan bareng-bareng. Dikatakan teman yang baik. Kan begitu. Mentraktir. Membayari dalam hal e, makan bersama-sama. Jalan, safar. Siapa yang membayari safarnya. Seolah-olah itu saja terjemahan daripada teman yang baik. Sementara Allah musta'an tatkala seorang kemungkaran dia jalani, berbagai macam penyimpangan dia pun lakukan, kemudian kita diam dan ah, tanpa ada sebuah penasehatan, maka itu bukan sebuah pertemanan. Naam. Dan tidak sedikit orang-orang yang kita anggap sebagai teman, haula adalah apa? Khudlan. Mereka-mereka yang meninggalkan kita dalam kondisi saat temannya membutuhkan pertolongan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan la yazalun nas zahirina 'alal haqq. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia terus-menerus akan ada la tazalu ta'ifatun min hadil ummah. Akan terus-menerus ada satu ta'ifah, sekelompok dari umat ini yang Zahirina alal haq. Yang terus menampakkan kebenaran. Berjalan di atas al-haq. La yadurruhum man khadalahum. Wala man khalafahum. alaihi wasallam mengedepankan. Tidak memabaratkan. Tidak memabaratkan orang-orang yang khudlan. Mereka-mereka yang meninggalkan temannya. Mereka-mereka yang tidak menolong temannya dan orang-orang yang menyelisihi. Al-mukhalafah ahwan. Mukhalafah ahwan. Masalah seorang menentang, menyelisihi itu perkaranya lebih mudah. Perkaranya apa? Lebih mudah menghadapi orang-orang yang menyelisihi. Jelas, nyata-nyata menyelisihi. Tapi khudlan seolah-olah bersamanya. Seolah-olah berjuang bersamanya Seolah-olah dikatakan mati hidup bersamanya. Padahal saat saudaranya membutuhkan pertolongan, dia lari yang pertama kali. Dia yang justru membuat makar di situ. Dia yang justru kemudian menjerumuskan temannya dalam perkara-perkara yang membuat saudaranya jatuh. Barakallahu fikum. Maka khudlan itu perkara yang membahayakan. Yang tidak sedikit seorang jatuh dalam perkara ini dan tidak sedikit seorang dalam kondisi tidak mengantisipasi karena memang masalahnya sangat samar. Masalahnya sangat samar. Barakallahu fikum. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan para anbiya kalangan siddiqin, kalangan syuhada dan salihin. Mereka dikatakan sebaik-baik teman. Terus apakah ketika seorang dalam kondisi berdakwah sendirian, banyak musuh, banyak yang kemudian tidak tertarik dalam posisi seorang ingin juga bergabung? Oh, ternyata selama ini kita salah. Mari kita bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain yang bisa diterima oleh semua pihak. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik terkhusus kepada kita di masa-masa yang sesungguhnya kita tidak bisa menjamin apakah kemudian ahlu sunnah kenikmatan-kenikmatan yang hari ini kita rasakan kita kita rasakan kita dapat kita jumpai kemudian bisa terus langgeng dan ada sedemikian rupa seperti yang hari ini atau esok kita jumpai, kita ingatkan bagaimana dulu di Yaman, bagaimana Syekh Mukbir rahimahullah di waktu dakwahnya, tatkala kita masuk kampung-kampung Syiah, tidak ada satupun dari mereka yang berani mungkin mengganggu dari tingkatan fisik. Tetapi begitu cepatnya hari berjalan, waktu berganti, yang kemudian dengan Eh, makar dan tipu dayanya yang luar biasa, akhirnya wal'iyadzubillah kita dapatkan sekian banyak aksi dari kalangan Syiah Rafidhah. Naam, dari kalangan Huthiyin yang mereka itu menjatuhkan, merendahkan, menghinakan ahlu sunnah di Yaman yang sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Naam. Kemudian berkata muallifu rahimahullah Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala zikru ba'di ahaditsis sifat. Kembali dalam bab penyebutan beberapa hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama wa minas sunnah qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara sunnah yang warid ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita tabaraka wa ta'ala yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin as-sifatul asyirah Sifat yang ke-10 an-nuzul. Sifat nuzul. Nuzulullah ila sama'i dunya min sifatihi thabitah lahu. Turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang ditetapkan baginya. Bisunnah wa ijma'is salaf. Dan ketetapan ini berdasarkan sunnah Rasul dan juga kesepakatan para ulama salaf. Dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Rabb kita tabaraka wa taala turun ke langit dunia di saat malam tersisa sepertiga akhir malam. Di saat malam tinggal tersisa sepertiga akhir malam. Fayaqul. Kemudian Allah Azza wa Jal menyeru. Man yad'uni fa'astajibu lahu. Barang siapa yang memohon kepadaku. Barang siapa yang berdoa kepadaku. Maka akan aku kabulkan. Al-hadith muttafaqun alaih. Wa ajma'a salafu ala subutin nuzul. Lillah dan para ulama salaf sepakat. Sepakat tentang ditetapkannya sifat turun. Allah Azza wa turun ke langit dunia. Wa yajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqifin wala tamthil. <clears throat> Dan wajib wajib bagi ahlu sunnati wal jamaah dan orang-orang yang meniti jejak Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan tentang sifat ini tanpa harus ada unsur apa? tahrif, memalingkan apa? maknanya. Wala ta'til tanpa penolakan, ditolak. Tidak mungkin Allah disifati seperti seperti ini. Wala takif tanpa seorang menanyakan kalau Allah turun bagaimana turunnya Allah. Kalau Allah turun Bagaimana turunnya Allah? Wala tamthil tanpa menyerupakan, tanpa memisalkan. Wa huwa nuzulun haqiqiyun yaliqu billah. Yaitu sifat turun bagi Allah Azza wa Jal dan turunnya Allah ke langit dunia. Sifat yang hakiki. Yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana layaknya Allah mengulang bahwa sifat yang ada pada makhluk tentunya masing-masing ketika disebutkan sebuah sifat <clears throat> manusia turun, hewan turun dan seterusnya itu layak bagi setiap masing-masing daripada apa? zat tadi. Nah, selayaknya masing-masing zat tadi. Kan demikian. Makanya para ulama memahamkan kalau sesama makhluk, sesama makhluk antara makhluk satu dengan yang lainnya dalam hal kenyataan sifatnya itu pun berbeda, yang itu masih makhluk apalagi antara makhluk dengan apa? Al-Khaliq, yaitu antara apa? manusia ciptaan Allah dengan Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perbedaannya sangat lebih. Yang tidak mungkin apa? ada persamaan. Maka itulah yang dikatakan salah satu faham yang begitu mudah. Al-Sunnah walhamdulillah dalam memahami terkait dengan masalah asma wa sifat. Karena dibangun dengan kaidah-kaidah yang menyelamatkan dari berbagai macam perkara-perkara yang menjatuhkan kepada tahrif, pemalingan makna, ta'til, penolakan, seperti Jahmiyah atau Mu'tazilah, mereka mengawali kalau kita tetapkan bagi Allah sebuah sifat berarti kita menyerupakan. Oleh karena itu, kita sucikan Allah dengan cara apa? Ditolak semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sebuah sifat apapun. Apa awalnya? Berpura-pura apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu ta'til. Walhamdulillah alusunnah diajarkan ialah apa? Mensucikan Allah. Allah disucikan dari naqais wal uyub. Allah Azza wa Jal disucikan dari berbagai macam kekurangan dan keaiban. Tetapi dengan itu tidak menjatuhkan seorang kepada ta'til, yaitu perihal meniadakan sifat apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Fafassarahu ahlu ta'til binuzuli amrihi au rahmatihi au malakin minal malaikatihi atau min malaikatihi. Tetapi ahlu ta'til mereka-mereka yang menolak dan ahlu ta'til sebagaimana yang pernah kita sampaikan ta'til imma juz'i wa imma ba kulli pentaktilan penolakan sifat Allah itu bisa bentuknya total ditolak semuanya atau ditolak sebagiannya. Kal asyairah menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat. Meskipun pada hakikatnya mereka juga apa? Al-mu'attilah. Pada hakikatnya mereka juga mu'attilah karena mereka juga menolak sifat. Tetapi ada penolakan yang sifatnya keseluruhan ditolak seperti Jahmiyah dan ada sekte yang mereka dalam menolak sifat itu sebagian. Nah, maka ahlu ta'til memahami bahwa tentang turun itu bukan turunnya datullah tetapi turun binuzuli amrihi turunnya perintah Allah turun yang dimaksud ialah perintahnya atau rahmat Allah subhanahu wa taala yanzilu rabbuna ay rahmatuhu ay amruhu kata mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa telah turun Rabb Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala di sepertiga akhir malam ke langit dunia. Kata mereka yang turun itu bukan datullah tetapi apa? perintahnya. Yang turun bukan datullah tetapi apa? rahmatnya. Atau salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah wa biwajhin rabi' annal amra wa nahwahu la yumkin an yaqula man yad'uni fa lah. Jawabannya dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Dan tambahannya ialah tidak mungkin yang namanya perintah Allah, tidak mungkin yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin yang namanya malaikat turun kemudian berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku?" siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Mungkin seperti ini ditempatkan. Mungkinkah rahmat Allah akan berbicara seperti itu? Mungkinkah perintah Allah akan berbicara seperti itu? Mungkinkah malaikat? Kalau malaikat berarti apa? Kesyirikan kan demikian. Siapa yang berdoa, siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Nah, itulah jawaban atas Eh, penyimpangan yang dilakukan oleh ahlu ta'til dalam memalingkan bahwa eh, nuzul atau nuzulullah subhanahu wa ta'ala itu mereka takwilkan maknanya ialah perintah Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atau salah satu malaikat dari malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala wa qawluhu Ya'jabu rabbuka minasyab laisat lahu sabwah. Kemudian hadis yang berikutnya ialah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'jabu rabbuka minasyab Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala terheran yaitu terkagumkan terkagumkan minasyab dari seorang pemuda yang laisat lahu sabwah laisat lahu sabwah as-sabwah barakallahu fikum ialah sifat cenderung kepada hawa nafsu. Sifat yang kecenderungannya kepada apa? Hawa nafsu. Itu namanya apa? Sabwah. Nah Allah kagum kepada seorang dari pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada apa? Hawa nafsu. Qala asy-syarih was-sifatu al-hadiyata asyarah. Sifat yang ke-11 al-ajab. Sifat yang berikutnya ialah al-ajab, ta'ajjub. Sifat ta'ajjub atau takjub. Qala wal ajabu min sifatillahi tsabitati lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Sifat takjub sebuah sifat dari sifat-sifat Allah yang ditetapkan baginya berdasarkan Al-Qur'an, sunnah demikian pula kesepakatan ulama salaf. Qala Allah Ta'ala di antara dalil yang menyebutkan tentang takjubnya Allah Azza wa Jal ialah pada qawlu ta'ala bal ajibta wa yaskharun bal ajibta wa yaskharun Allah Azza wa Jal berfirman dan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka yaitu orang-orang kafir Wa dalam kondisi mereka itu menghinakanmu. Dalam kondisi mereka itu menghinakanmu. Wa ala qiraati dhammuta adapun dengan bacaan dhammuta bal ajibtu wa yaskharun. Bal ajibtu wa yaskharun dan aku heran dan aku takjub dengan keingkaran mereka. Naam qiraah yang menyebutkan dengan memfathah bal ajibta dan ada pula qiraah yang menyebutkan dengan memdhammata bal ajibtu yaitu aku heran dengan keingkaran mereka dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yaitu menghinakan an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam eh, ayat ini tersebut dalam surat As-Saffat pada ayat yang ke-12. <clears throat> Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya jabu rabbuka minasyab, laisat lahu sabwatun." Rabb Allah Azza wa Jal takjub dari seorang pemuda yang dia tidak punya apa? kecenderungan kepada hawa nafsu hadis rawahu Ahmad wa huwa fil musnad an Uqbah bin Amir marfu'an wa fihi Ibnu Lahiyah wa fihi Ibnu Lahiyah disebutkan dalam ta'liq bahwa hadis dhaif hadis dhaif hadis ini merupakan hadis yang lemah adapun subwah dikatakan al-mail ilal hawa kecenderungan seorang kepada hawa nafsu as-subwah al-mailu ila al-hawa taib dan dengan lemahnya hadis ini tidaklah kemudian menjadi tidak tetapnya sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan melalui ayat yang tadi kita bacakan dan juga pada hadis yang lain dan juga pada hadis yang lain. Naam. ثم qala al-muallif rahimahullah atau qala asy-syarih rahimahullahu taala wa fassarahu ahlu ta'til bil mujazah. Adapun ahlu ta'til, mereka-mereka yang menolak tentang sifat Allah, memberikan tafsir, makna al-ajab ialah Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran al-mujazah, bil-mujazah, atau balasan. Naam. Memberikan ganjaran atau balasan. Wa naruddu alaihim bima sabaq fil qaidatir rabi'ah. Dan bantahannya bahwa ini bukanlah tariqatus salaf. Demikian pula pemalingan dari makna yang sahih dan tidak pula atau tidak ada alusunnah yang menafsirkan bahwa al-ajab itu dimaknakan dengan al-mujazah. Sumakala wal-ajabu naw'an. Al-ajab, itu dibagi dua. Ihdahuma ayyakuna sadiran an khafa'il asbab al muta'ajjib yang pertama sebab ataupun jenis takjub yang pertama ialah kalau takjub tadi sadiran muncul an khafa'il asbab dari tersembunyinya sebab tidak diketahuinya sebab atas seorang yang terheran, atas atau bagi orang yang merasa takjub. Jadi sebabnya tidak diketahui. Tiba-tiba orang tadi takjub. Ini apa? Jenis yang pertama. Dengan itu fayudhishu lahu wa Akhirnya dia pun menuju kepada langkah berikutnya karena dia takjub dari sebab yang dia tidak ketahui yaitu kejadiannya karena luar biasa akhirnya dia pun seolah-olah bingung kok tiba-tiba bisa begini kan demikian orang yang melihat kejadian sebabnya tidak diketahui kok kemudian dia takjub Akhirnya apa? Yang ada ialah seperti menampakkan ekspresi yang bingung. Luar biasa kejadiannya. Heran dia. Kan demikian. Itu jenis yang kedua. Atau jenis yang pertama. Kemudian, wa ta'ajjab Akhirnya dia pun dalam kondisi takjub dari kejadian tadi. Sebabnya tidak diketahui. Tapi sampai membuat seorang dalam kondisi heran, terkagum karena dahsyatnya dan luar biasanya kejadian tadi. Wahadan nau'u mustahilun 'ala Allah. Kalau jenis ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah heran, Allah takjub dari sesuatu yang Allah Azza wa Jal tidak tahu tentang apa sebabnya. Ini takjub yang pertama tidaklah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada manusia mungkin, kan banyak ya. Kita kadang terkagetkan. Kadang kita takjub, heran. Kok bisa begini? Sebabnya apa tadi? Enggak tahu apa sebabnya. Karena luar biasanya kejadian, demikian pula dahsyatnya kejadian yang dikatakan dahsyat kepada sesuatu yang dikatakan membuat e, sangat dahsyat jadi pada dasarnya bahasa Indonesia itu banyak yang mengadopsi dari apa? Bahasa Arab. Dahsyat itu dari apa? Dahsyat ya kan begitu. Saking dahsyatnya. Saking apa? Saking luar biasanya kan begitu ya. Nah. Jadi Masya Allah pada dasarnya orang Indonesia sudah banyak yang pinter bahasa Arab kan begitu ya. <laughs> nah. Barakallahu fikum. Hanya kecampuran juga dengan bahasa-bahasa lain. Seperti apa? Surga kan begitu ya Nah, biasakan insya Allah mungkin dengan ibarat jannah kan begitu ya. Dengan jannah, nah jannahnya. Nah, insya Allah suatu saat kaum muslimin juga akan terbiasa. Seperti sembahyang, asalnya apa? Salat ya akhi barakallahu fikum, ruku, sujud. Nah. Tapi ya di kampung-kampung seringkali masih sering menanyakan sudah sembahyang belum kan begitu ya. Nah, kalau sudah sholat, dia ya sudah sembahyang belum? Sudah sholat kok. Tapi sudah sembahyang belum? Ya sudah sholat. <laughs> Istilah sholat kadang asing. Maaf, sudah ruku, sudah sujud. Barakallahu fikum. <clears throat> Baik. Wasani, yang kedua. Nau al-ajab. Ayakuna sababuhu khuruj syai' an nadairih. Yang kedua ialah kalau sebab daripada takjub tadi ialah keluarnya sesuatu dari perkara yang biasanya terjadi, dari kebiasaan. Jadi tidak biasa ini kan begitu ya. Tidak biasa keluar daripada kebiasaan. Keluarnya sesuatu dari kebiasaan. O amma bi ayyakuna alaihi ma'ilmi ilmi al-muta'ajjib atau perkara yang di situ semestinya bersama itu adanya pengetahuan bagi seorang yang terheran. Wa hadza huwa lillahi ta'ala. Dan kalau yang kedua ini ditetapkan bagi Allah. Berapa banyak kejadian yang dikatakan khuruj an nadha'irih keluar dari kebiasaan itu banyak kejadiannya. Sebagai misal, kejadian yang sudah berlalu. Naam. Terjadinya siapa? Hawa yang tanpa apa? Hah? Hawa dilahirkan atau Adam terlebih dahulu tanpa ayah tanpa ibu kan begitu. Adam dan Hawa dikatakan dari Adam. Berikutnya adanya siapa? Isa Maryam mengandung tanpa pernah disentuh oleh seorang apa? Laki-laki. Nah, demikian pula eh, Zakaria. Nabi Zakaria ketika rindu, manakala beliau mengasuh Maryam alaihissalam, rindu untuk mendapatkan putra, tetapi beliau mengakui kondisi yang sudah tua renta. Sementara dalam kondisi istrinya apa? Mandul. Sebab yang terbesar, orang sudah tua, istri mandul. Apa yang terjadi? Tidak dapat keturunan kan begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Keturunan. Memberikan keturunan. Khuruj syai' an nadha'irih. Umumnya yang namanya seorang tua dan kemudian sudah tua usia dan dia istrinya mandul, umumnya tidak mungkin ada keturunan. Keluar dari keumuman, kebiasaan. Ini bagi Allah sangat mudah. Ini bagi Allah apa? Sangat mudah. Dan yang kedua ini sesuatu yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ajab yang pertama tadi, adapun takjubnya seorang tidak tahu sebabnya kenapa, kok tiba-tiba dia takjub. Dia heran karena luar biasa kejadiannya. Dan ini tidak mungkin disandarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla heran, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla takjub kepada sesuatu yang Allah tidak mengetahui sebabnya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Karena Allah Azza wa Jal yang mengetahui sesuatu yang dirahasiakan atau sesuatu yang belum dipikirkan oleh siapapun. Sesuatu yang belum dipikirkan oleh siapapun. Berikutnya, wa qawluhu yadhaku atau yadhakullahu ila rajulain qatala ahaduhumal akhar thumma yadkhulanil jannah. Yang berikutnya ialah tertawa. Sifat abwahik. Allah Azza wa Jal tertawa kepada dua orang. Laki-laki. Yang satu dengan yang lainnya saling membunuh. Dan keduanya dimasukkan ke dalam jannah. Apa kejadiannya? Qala rahimahullahu taala dalam syarahnya. As-sifatu ats-tsaniyata asyarah ad-dhahik. Sifat yang berikutnya yang ditetapkan bagi Allah ialah Allah tertawa. Wadh-dhahik min sifatillah ats-tsabitatu lahu bisunnah wa ijma'is salaf. Sifat tertawa bagi Allah sifat yang ditetapkan dan ketetapannya berdasarkan as-sunnah demikian pula kesepakatan salaf. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, <clears throat> "Yadhhaqullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah." Allah tertawa kepada dua orang yang saling membunuh satu dengan yang lain. Kemudian keduanya dimasukkan ke dalam jannah. Wa tamamul hadis, kesempurnaan hadis ialah yuqatilu hadza fi sabilillah. Yang pertama, dia berperang di jalan Allah. Dia berperang di jalan Allah. Fayuqtal. Kemudian dia terbunuh. Salah satunya dari dua orang ini perang. Kemudian dalam peperangan dia dibunuh atau terbunuh. Naam, dia terbunuh. Summa yatubullah alal qatil dan yang membunuh orang ini tadi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayustashhad dan dia pun ikut perang juga ketika dia bertobat ikut perang dan diharapkan bahwa dia meninggal dalam kondisi mati syahid. Dia meninggal dalam kondisi mati syahid. Itu makna apa? terjadi dua orang yang saling apa? Membunuh. Yang satunya terbunuh dalam peperangan, akhirnya yang membunuh orang tadi taubat kepada Allah, kemudian dia pun ikut perang dan terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya meninggal yang harapannya ialah termasuk golongan para apa? syuhada. Yang termasuk golongan para syuhada. <clears throat> Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Qala wa ajma'u salaf ala isbatul dhahik lillah. Dan sepakat para ulama salaf menetapkan tentang sifat dhahik bagi Allah. Fayajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Tanpa harus memalingkan maknanya. Tanpa harus menolak. Tanpa harus membagaimanakan caranya kaifiyahnya tanpa ada tamthil wa huwa dhahik haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala dan itu merupakan sifat tertawa bagi Allah yang hakiki yang layak bagi Allah wa fassarahu ahlu ta'til bisawab Adapun orang-orang yang menolak tentang sifat ini, mereka katakan Allah tertawa itu bukan tertawa, tetapi Allah membalas. Membalas apa? kebaikan kepada orang yang berbuat kebaikan. Allah tertawa kepada dua orang yang saling membunuh, yaitu terbunuh dalam peperangan, yang kemudian diharapkan meninggal dalam kondisi digolongkan menjadi syuhada, Allah tertawa terhadap dua orang ini. Maknanya bukanlah kemudian Allah memberikan balasan saja, tetapi tertawa yang hakiki. Adapun bagaimananya, adapun kemudian <clears throat> perihal tentang rinciannya itu layak selayaknya Allah subhanahu wa ta'ala wa naruddu alaihim bima sabak fil qa'idati rabi'ah. Naam. Barakallahu fikum dan inilah salah satu perihal yang e, banyak dari kalangan orang-orang yang mereka notabenenya ataupun alasannya mensucikan Allah tetapi mereka menolak tentang sifat dengan cara mereka mentakwil dan memalingkan makna kepada makna yang bukan hakiki tetapi dengan penafsiran-penafsiran yang tidak ditafsirkan oleh para salafun saleh. E, demikian yang bisa kita sampaikan pada sesen yang pertama ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan petunjuk kepada kita semua. Demikian pula memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa e, diberikan kepada kita kecintaan tafakuh mempelajari mendalami agama yang mulia ini melalui bimbingan para ulama dengan tarekah yaitu faham as-salafun salih. Barakallahu fikum, tafadhalu wa hafizakumullah.